sahha maka hukumnya sah. Jadi di sini ada dua keadaan. Yang pertama, pergantian di tengah-tengah khutbah. Maka jika pergantian dilakukan di tengah-tengah khutbah, baik itu karena sebab uzur, ada hadas misalnya, ataupun mungkin juga tanpa sebab oh, uzur. Tahu-tahu khotibnya turun dari mimbar meminta diganti oleh orang lain. Maka hukumnya dikatakan di sini harus mansami'ah. Harus orang yang telah mendengarkan khutbah. Jadi tidak boleh nanti meminta diganti oleh orang yang tidak mendengarkan khutbah. Yang pertama, au khotbah atau orang tersebut khutbah kemudian menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Boleh juga kalau menyuruh orang yang telah mendengarkan khutbah. Ya, tapi tidak boleh menggantikan orang lain untuk menjadi imam kalau orang lain itu tidak mendengarkan khutbah. Baik tidak mendengarkan semuanya atau tidak mendengarkan sebagian. Dan yang dimaksud khutbah di sini adalah rukun-rukun rukun-rukunnya. Rukun Lakin al-istikhraf khilaful aulah. Tapi pergantian baik itu istikhraf fil khutbah ataupun istikhraf fil sholat untuk menjadi imam itu hukumnya khilaful aulah ini lebih baik jangan dilakukan jadi kalau misalnya nantinya imam selesai membaca khutbah jangan menyuruh orang lain untuk menjadi imam yang menjadi khotib itulah yang afdal untuk menjadi imam karena sebagian ulama mewajibkan orang yang khotib ialah orang yang menjadi imam yang muhtamad boleh cuma lebih baik jangan dilakukan lebih baik tetap yang menjadi khotib ialah yang menjadi imam balil afdal an yatatahhar al khatib wa yastanif bahkan kalau pergantian dalam khutbah misalnya khatibnya tadi hadas kan boleh diganti kepada orang lain. Tapi tetap yang afdol lebih baik tidak usah diganti. Tapi nantinya khatib tersebut wudhu dan setelah wudhu meneruskan apa mulai dari awal wayas ta'nif berarti apa memulai dari aw, awal ini bedanya ya jadi kalau khotib tadi meminta diganti oleh orang lain di tengah-tengah khutbah, ah. Kalau khatib tadi meminta orang lain untuk menggantikannya di tengah-tengah khutbah, maka hukumnya boleh dengan syarat yang menggantikannya adalah orang yang mendengarkan khutbah. Dan nantinya orang yang menggantikannya tinggal meneruskan khutbahnya khutib tersebut. Tidak harus mengulang dari awal. Tapi kalau misalnya khutib tadi batal, kemudian dia beruduk dan kemudian meneruskan khutbahnya, maka hukumnya tidak sah. Tapi harus diulang dari, kalau dipikir-pikir sesaat, mungkin kebalikannya mestinya ya. Kalau diteruskan, kalau khutib itu wudhu, mungkin boleh bagi dia untuk menerus, tapi kalau diganti dengan orang yang lain, mestinya harus di. Tapi ini kebalikannya. Kalau dia meneruskan dengan wudhu secara langsung tanpa ada jarak yang lama ya, maka hukumnya tetap harus mengulang dari awal. Tapi kalau dia meminta orang lain untuk menggantikannya, maka yang menggantikannya tidak harus mengulang khutbah dari awal, tapi boleh meneruskan. Seakan-akan khutbah tersebut berlanjut. Jadi karena orang yang menggantikannya itu mendengarkan khutbah dari awal, kemudian di tengah-tengah khutbah khutibnya batal, seakan-akan khutbah tersebut dilakukan oleh satu orang karena dia penggantinya mendengar khutbah dari awal, maka boleh dilanjutkan. Tapi kalau misalnya khutib batal, maka tetap harus diulang dari aw, awal kalau mau meneruskan khutbahnya. Ya sama seperti sholat. Boleh meneruskan sholat setelah wudhu, imamnya batal di tengah-tengah sholat. Setelah batal di tengah-tengah sholat, imamnya wudhu, kemudian menerus, hukumnya tidak boh, boleh. Nah, afdal, maka yang afdal dikatakan an yatatahhar al khatib. Hendaknya khatib itu wudhu. Itu yang afdal. Tapi yastani. Tapi tetap dia harus memulai dari malam jadi waktu selama waktunya tidak menjadi sempurna kecuali kalau waktunya menjadi sempit ya lebih baik meminta orang lain untuk mengganti amal mustahlif sedangkan mustahlif mustahlif ba'dal ihram nah, sedangkan orang yang mengganti imam setelah takbiratul ihram dalam sholat Jumat karena tadi kan tidak tadi sebelum takbiratul ihram setelah khutbah selesai kemudian dia meminta kepada orang yang hadir untuk menjadi imam sebelum memulai takbiratul ihram. Bagaimana kalau sudah takbiratul ihram? Mungkin imamnya setelah takbiratul ihram, imam kemudian bah, batal wudhunya, kemudian meminta orang lain untuk menggan, boleh atau tidak boleh? Maka dikatakan sini amal mustakhlif ba'dal ihram. Sedangkan orang yang menggantikan imam tersebut untuk menjadi imam dan dilakukan setelah takbiratul ihram, Fala yustarat sama'uhu al-khutbah maka boleh dia menggantinya bahkan dikatakan di sini tidak disyaratkan dia harus mendengarkan khutbah. Jadi kalau tadi kalau sebelum takbir sebelum Rasulullah Hiram meminta orang lain untuk menjadi imam harus uh, imam pengganti tersebut harus mendengarkan tapi kalau di sini setelah takbir imamnya batal kemudian meminta orang lain untuk mengganti. Orang lain yang menjadi gantinya tidak harus mendengarkan khutbah. Walaupun dia datang di tengah-tengah khutbah atau di antara dua khutbah tetap boleh menjadi ganti. Ya, walaupun ini ya, syarat, lai syarat sama umur khutbah. Kenapa? Li'annahu bi ihramihi indaraj ma'ahoyri. Karena ketika si makmum tersebut yang tidak mendengarkan khutbah takbiratul ihram, dia melakukan takbiratul ihram indaraj fi maka dia masuk ke dalam kelompok makmum yang lain yang mereka mendengarkan khutbah. Walau istakhlafal imamu fi asna'il fatihah. Bagaimana kalau imam meminta orang lain menggantinya di tengah-tengah membaca fatihah? Lazimal khalifah itmamuha. Maka wajib atas penggantinya untuk meneruskan fatihahnya imam. Jadi kalau ini terjadi nantinya, imam batal di saat sedang membaca Fatihah. Berarti belum <clears throat> belum selesai membaca Fatihah, batal. Maka kemudian ada orang yang lain menggantikan imam tersebut. Maka si pengganti ini harus meneruskan Fatihahnya. Iya karena abudu wa iya karena stain batal suratnya imam. Orang lain menggantikan. Maka orang lain meneruskan setelah iya karena abudu wa iya karena stain اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم Lazim al-khalifah itmamuha harus menyempurnakan fatihah imam. Sumal ityan bi fatihatihi lam yakra'ha qablu. Kemudian dia membaca fatihahnya sendiri kalau dia belum membaca fatihah. Kan mungkin makmum yang sunnah kan baca Fatihahnya setelah selesai bacaan Fatihah imam. Jadi mungkin makmum yang menjadi gantinya itu belum baca Fatihah. Di tengah-tengah imam baca Fatihah, imamnya batal. Dia jadi ganti. Dia belum baca Fatihah, tapi dikatakan tadi dia harus meneruskan Fatihahnya imam. Maka tatkala dia meneruskan Fatihahnya imam, kalau dia dalam keadaan belum membaca Fatihah, setelah selesai Fatihahnya imam, dia baca Fatihah sendiri. Siron, tidak apa-apa. Baca dengan pelan. Jadi baca Fatihahnya berapa kali? dilakukan. Berapa kali? Satu setengah. Malitian bifatihah ini. Ilam yakraha qablu. Kalau belum baca. nama rajahu Ibn Hajar wa Abu Mahramah. Bagaimana dikuatkan pendapat tersebut oleh Ibn Hajar dan Imam Abu fa Fa'ilam yakra'il fatihah. Lazimahul ityan birokatin. Kalau ternyata tetap tidak baca fatihah. Langsung ruku. Misalnya. Lazimahul ityan birokaah wajib atasnya untuk menambah satu rakaat ba'da tihai salatil mustakhlif setelah selesainya sholatnya imam yang meminta dia untuk menggan. Jadi artinya setelah tasahud, waktunya di saat itu salam, maka dia tidak usah salam, tapi dia nambah satu rakaat karena dia tidak membaca Fatihah. fitrah. Ya, kita masuk bab hisolul fitrah. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan kebersihan badan. Khil, ini fitrah, ini khilqah. Badan. Jadi dianjurkan dalam Islam untuk kita rajin dan memperhatikan kebersihan badan kita. Baik itu mencukur bulu-bulu yang yang ada ya atau mau motongnya merapikan terserah. Ya, kalau ketia sudah kita sebutkan yang afdol adalah mencabutnya. Jika dia tahan untuk mencabut, mencabutnya. Kalau tidak tahan, ya sudah tidak apa-apa untuk dicu. Begitu juga apa lagi? Kalau perempuan apa ini? Kalau laki banyak soalnya. Begitu juga untuk memperhatikan ya, tazin min, min haisu al-zina. Ya, perempuan dianjurkan juga dalam keadaan wangi. Jangan dalam keadaan tidak ya, antara perempuan dengan perempuan yang lain atau dengan yang mahramnya. Terus yang kita juga akan bahas satu persatu termasuk di antara khisul adalah siwak. Kita membersihkan mulut kita, gigi kita, kemudian juga almat madmadah wal insiksak yang ada dalam sunnahnya wudhu termasuk fisolul fitrah kemudian juga isti ya setelah kita kodoil hajah bukan selesai kodoil hajah langsung buka pintu keluar dari kita bukan seperti binatang kan ya kita diajarkan untuk membersihkan badan bahkan yang abdul pakai air jangan seperti orang barat pakai hanya abdul tetap pakai air bersih ini kebersihan kemudian juga memotong kuku, merapikan rambut, itu semuanya adalah termasuk min khisalul fitrah. Maka yang berkaitan dengan faedah yang pertama adalah yajuzu kharquhu zunil unsa duna anfiha. Pertanyaan, apakah boleh kharqu melubangi? Melubangi uzunil unsa telinga perempuan duna anfiha. Hukumnya boleh melubangi telinga perempuan tapi tidak boleh melubangi hidupnya. Kayak orang India itu. Jadi hukumnya boleh ya. Ini mazhab Syafi'i karena ada pendapat yang lain mengatakan tidak boleh. Karena dianggap ta'zib, dianggap apa? Ya, ta'zib, menyiksa diri sendiri. Karena situ kan sakit sebenarnya. Ya, Jadi karena menyakiti diri sendiri, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Hanya boleh ditempel aja. Loh, kalau memakai perhiasan ditem, tempelin aja. Tidak boleh dilobangi. Nah, tapi Madhab Syafi'i mengatakan hukumnya bo boleh. Karena ya, dia perempuan diminta untuk zina, untuk menampilkan dan menampakkan kein keindahannya. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki yang dianjurkan untuk menampakkan laki-lakinya, kegagahannya, bukan menampakkan peram sifat perempuannya. Nah, itu bedanya. Jadi memang perempuan makanya diperbolehkan pakai perhiasan, emas, kalung ini. Karena memang sih zina. Kalau laki-laki bukan mahal zina. Laki-laki yang kayak gitu, itu namanya Begitu juga lah perempuan yang menyerupai laki-laki juga tidak bah menunjukkan sifat yang terpuji. Jadi laki-laki jadilah laki-laki, perempuan jadilah perempuan. Jangan dibalik ya. Maka di sini termasuk ada orot, ada tujuan untuk zina. Maka walaupun mungkin ta'zib, ada ta'zib sedikit kan sekali aja. Maka hukumnya diperbolehkan, dimaafkan untuk mendapatkan zina. Untuk mendapatkan zina. Tapi itu hanya sebatas telinga baik telinga kanan ataupun juga telinga kiri. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, awal manfaat hada tunasa, tidak tuna hajar. Yang pertama kali melakukannya adalah tidak tuna hajar. Ya, Siti Hajar ketika itu Siti Harap Sarah bersumpah untuk memotong tiga bagian daripada bagian tubuh Siti Hajar dan kemudian untuk melakukan menunaikan sumpahnya maka Siti uh, Hajar diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong sebagian daripada telinganya kanan satu kiri dua kemudian juga untuk sun sunat jadi yang pertama sunat daripada daripada perempuan adalah Siti Hajar wala yajuzu fi sobi mutlakon dan bagi yang sobi artinya laki-laki ya bukan sobi ya bagi yang sobi hukumnya tidak bu. Walaupun sebenarnya sobi itu boleh pakai perhiasan emas. Pakai baju dari sutra. Bayi laki-laki ya. Atau anak-anak belum balik. Maka hukumnya masih boleh. Yang tidak boleh kalau sudah balik. Jadi kalau belum balik anak laki-laki mau pakai sutra boleh, pakai emas boleh. Tapi tetap yang lebih baik dihin dari karena biar tidak terbiasa. Kalau terbiasa nantinya sampai besar pun seperti itu. Ya, tapi untuk melubangi ke telinganya bagi bayi laki-laki maka hukumnya ha, haram mutlakon. Wajib haslu mahalis sukhbi. Kemudian diwajibkan untuk membasuh bagian yang terobangi daripada kedua telinganya tersebut. Jadi kalau pinggir kalian misalnya mandi junub ataupun mungkin mau membasuh telinga, maka di situ kan ada lubang. Lubang itu kalau terbuka tidak iltahab, tidak apa? Tidak nyatu, tidak tertutup, tetap terbuka lubangnya, maka bagian lubang yang terbuka tersebut harus kemasukan air. Maka tidak boleh tidak terkena air. Kalau tidak terkena air ketika kalian mandi janabah atau mandi head, maka hukumnya tidak matinya tidak sah. ini harus diperhatikan Karena termasuk bagian yang wajib dibasuh adalah telinga yang bagian dohir. Bagian dohir ini. Jadi yang bagian dohir, baik yang tampak ataupun tidak tampak, yang yang apa ini jalannya lubang telinga, itu wajib dibasuh. Itu harus kena air ini. Kadang-kadang mungkin kita teledor ketika mandi besar. Karena kita mandi begini aja air tidak masuk ke lubang telinga. Ini lubang telinga wajib dibasuh. Tidak sampai dalam ya. Lubang telinga bagian atas ini, lingkaran-lingkaran itu. Ya, makan si makhair. Ah, eh, itu harus terbasuh dengan air. Ya, oleh karena itu kan dianjurkan untuk mengambil air dengan telapak tangan, kemudian menaruh telinga kita di atas telapak tangan yang sudah ada airnya. Satu kiri. Sehingga menjadi yakin bahwasanya air tersebut sampai ke bagian telinga, ya, kita boleh pakai canting langsung siram boleh tapi kan ya terserah banjir nanti telinganya kan yang penting dan yang jelas harus terkena air jadi termasuk bagian yang wajib terkena air bagian lubang daripada perempuan yang ada lubang untuk menggantungan pentingnya itu wajib juga terbasuh dengan air. Alladhi ju'ila minhul halak. Ini anting yang di situ ditaruh anting minal uzun daripada lubang yang ada di telinga. Awil anaf jika ada yang melakukannya. Atau memang sebagian ada yang melubangi hidungnya, kita katakan hawa haram. Dan jika itu dilakukan, maka juga wajib membasuh bagian lubang ter. Yang kedua, faidatun. Faidah Fil hijama ala rik barakah wa ziyada fil akal. Menyebutkan tentang hijama. Yaitu canduk Atau bekam. Ya. Bekam hukumnya. Sunnah apa? Sunnah apa? Tidak sunnah? Salah kalau bilang sunnah. Mubah apa sunnah? mubah juga salah ya. Jadi tafsir. Sunnah bagi yang membutuhkan. Mubah bagi yang tidak membutuhkan. Haram bagi yang madar. Madarat. Itu hukumnya hijab. Bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah. Sunnah bagi yang membutuhkan. Ya haram kalau ada madarat bagi dia bisa jadi sakit misalnya dan menjadi mubah kalau tidak ada hajat dan juga tidak ada madar madarat maka hijamah menjadi mubah nah jadi kalau membutuhkan mungkin dia sering sakit sering mengeluh di kepalanya sering pusing punggungnya sering sakit atau kakinya dan seterusnya kemudian ya diketahui insyaallah kalau bekam dia akan menjadi lebih baik maka di dibutuhkan maka hukumnya ketika itu menjadi sun sunnah. Kalau dia dibutuhkan ya, dia diharapkan mendapatkan keadaan yang lebih baik dan dia mampu. Jangan lemes-lemes, kemudian canduk bekam, akhirnya dia pingsan atau tambah parah sakitnya, yaitu hukumnya nanti ha haram. Jadi tidak langsung kita katakan sunnah. Ini lagi yang membutuhkan sunnah untuk melakukan tapi yang tidak membutuhkan tidak sun tidak sunnah, ini bekam jadi termasuk manfaat sendiri sampai sekarang yang belum pernah melakukan belum pernah melakukan haji segaf nah, sudah pernah di Madinah al Munawwarah itu yang sama anak berangkatnya tapi anak takut ya. jadi banyak sekarang banyak hanya tidak katanya sakit sakitnya biasa aja kadang-kadang masih kecil-kecil sudah dibekam jadi ini tidak masalah. Dan ini bukan khusus laki-laki. Walaupun juga perempuan. Kalau memang dibutuhkan sunnah walaupun perempuan. Tapi di situ ada cara-caranya. Ya, ada e, apa yang dianjurkan dan apa yang juga yang harus dihindari. Ya, di sinilah yang kita baca sekarang ini. Pertama dikatakan sini fil hijama ala barokah. Ketika melakukan bekam, hijama ala rik. Ala rik Artinya apa? Ada rig. Rig ini artinya ludah yang ada di dalam mulut. Kalau busok itu umum, mau di dalam mulut atau yang biasanya digunakan untuk ludah yang di luar mulut. Tapi kalau rig biasanya digunakan untuk ludah yang masih ada di dalam mulut. Itu bedanya dengan busok. Nah, ala rig ini maksudnya apa? Maksudnya sebelum ludah di dalam di dalam mulut itu bersentuhan dengan makanan dan minuman. Ya artinya belum belum makan belum minum. Nah, hijama alarik artinya melakukan bekam sebelum makan sebelum minum. Kenapa kalau melakukan bekam sebelum makan sebelum minum? Barokatun waziyadatun fil akal. Di situ akan ada barokah barokah. Rasul SAW sendiri dalam hadisnya yang mengatakan seperti itu. Al-hijama adarik ini uh, amsal. Al-hijama adarik amsal. Bimana ini anfa. Al-hijama adarik amsal bimana an anfa. Seseorang kalau mau bekam, jadi jandur dianjurkan sebelumnya untuk tidak makan, tidak minum. Ya. Uruf berapa lama uruf? Ya, boleh 5 jam, 10 jam, sekarang kadang kan kalau kedokteran juga seperti itu ya, suruh puasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini juga demikian. Jadi jangan melakukan, eh, jangan makan dan minum sebelum melakukan bekam, dan kemudian juga dianjurkan juga setelahnya. Ya, mungkin sebutkan nanti. Setelah bekam juga jangan makan, jangan minum sampai beberapa jam. Jadi puasa lama itu berarti. Barokah. Maka kalau dia melakukan itu akan mendapatkan barokah Waziyadatun fil akal dan akan mendapatkan tambahan a akal wal hifid tambahan ha hafalan wa khairu ayyamiha al ahad wal isnin dan waktu atau hari yang terbaik untuk melakukan bekam adalah hari Ahad dan hari Senin. Oke, yang terbaik kalau mau melakukan bekam adalah hari Ahad dan hari Isnin, hari Senin. Wa fi khilaf dan melakukan bekam di hari Selasa, khilaf ada yang melarangnya, ada yang juga tidak melarangnya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama ya di hari Selasa. Wa tukrahu yaum sabat. Nah, jauhi melakukan bekam di hari Sabtu warubu dan di hari Rabu. Jangan melakukan bekam di hari Sabtu dan Rabu. Ya, Canduk bekam di hari lepuh bahkan sebagian ulama menyebutkan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub alaihi salam dengan ujian yang berat ya. Ujian dalam badannya, ujian dalam hartanya, ujian dalam keluarganya. Dari segala sisi, so. Hartanya habis, badannya sakit, anaknya banyak yang meninggal, dan uh, yang lain-lain. Salah satu sebab ujian diberikan kepada beliau ya ujian sebagai teguran ya. Ujian dari orang yang mencintainya, bukan orang yang memusuhinya dan membencinya. Itu adalah ikhob, itu adalah azab. Nah, teguran tersebut salah satu sebabnya karena dia melakukan canduk atau bekam di hari Rabu. Salah satu sebab. Nah, makanya dikatakan di sini tukrah yaum sabat war rubu. Wahai khairu awqatiha itu kan hari yang terbaik. Bagaimana waktu yang terbaik? Wa khairu mina minasyahar kalau dilihat dari bulannya. Badan nesif yang terbaik adalah setelah melewati pertengahan bulan. Kalau mau bekam setelah melewati pertengahan bulan itu lebih baik. Seperti sekarang tanggal berapa ini? Ya, 27 akhir itu pasti bagus untuk meragukan bahwa ada nasib setelah melewati pertengahan bulan. Wagil akhiru Bahkan ada yang mengatakan yang paling bagus malah akhir bulannya. Wayambahi an la yaqruban nisa qablaha biyaumin walera Dan hendaknya menjauhi Wan sebelumnya satu hari satu malam. Wa ba'daha kadzalik. Begitu juga setelahnya satu hari satu Wa idza arada al-hijama fil ghad dan jika dia mau melakukan bekam di keesokan harinya fal yata'asha indal asar. Asanya hendaknya dilakukan di waktu asar. Habis itu jangan ma makan. Oh, asar hari. Asar-asar ya. Didahulukan. Ini bukan bukan berarti makan lagi nanti ya. Nah, asar makan dan habis itu malam terus sampai pagi terus tidak boleh makan. Ini semuanya anjuran ya, bukan keharusan, bukan berarti dosa kalau dilanggar, tidak. asha indal asar walayakul asaraha malihan dan jangan makan setelah hijamah asarah ini badaha malihan sesuatu yang malihan asin malihan ah waliyashrab ala asariha khallan dan yang baik kalau selesai hijamah hendaknya minum cu juga berarti yang kecut-kecut selesai amin al barakah kemudian dia mencicipi sebagian daripada kuah kuah wal huwi dan sesuatu yang ma manis la raiban wala banan la raiban <laughs> wala banan diketahui dan bisa dilanjut di diterus. Ini takutnya di lebih dari itu biasanya di rumah soalnya. iban, roiban, roiban jadi susu yang sudah di, dikentalkannya, dipadatkan. Walabanan dan susu. Jadi jangan minum susu artinya. Atau keju lah. Yang sudah dipadatkan. Keju adalah susu yang sudah menjadi padat. Wayugil surbal ma. Dan jangan banyak-banyak minum air. Tapi sedikit minum air. Ini setelah melakukan hijama ya bekam. Wal faslu misluha. Dan hukumnya fasad. Ini fasad ini sama-sama juga mengeluarkan darah dari tubuh. Kalau bekam, canduk, hijamah, mengeluarkan darah dari tubuh, tapi kalau fasad mengeluarkan darah dari bagian urat-urat tertentu. Jadi fasad mengeluarkan darah dari urat ter tertentu. Itu hukumnya sama dengan hijama. Intaha minal bustan disabar lisamarqandi. Kemudian masuk kepada pembahasan siwak. Termasuk min khisalul fitro adalah siwak. Bahkan siwak adalah yang paling af. Termasuk yang paling afdol adalah siwak. Faedah al-ula qad zakaru mereka telah menyebutkan anna fi siwak isnin wa sab'ina fadilah. Ya, siwak memiliki 72 keutamaan. 72 keutamaan. Jadi kalian kalau pakai siwak satu kali bisa mendapatkan 72 keutamaan. Yang mana di antaranya annahu yuzakkiru syahada indal maut. Termasuk fadilah yang besar, yang agung. insyaallah yang pakai siwak, istiqomah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatkan sekaligus memberikan kekuatan untuk bisa mengucapkan syahadah. Kapan? Indal maut. Ketika menghadapi kema kematian. Artinya di saat menghadapi kematian orang sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi untuk berbuat banyak kan? Bahkan ngomong pun sudah lemas. Mau ngomong, mau bicara aja sudah lemas. Mau bicara sudah tidak kuat. Ya, saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan dia mampu untuk berbicara dengan mengucapkan syahadatain, syahada. Asyhadu an la ilaha illallah. Man kana akhira kalamihi, kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Barang siapa yang terakhir ucapan sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Berarti yang terakhir ucapan bukan la ilaha illallah berarti tetap masuk surga kalau dia muslim mukmin. Cuma mampir dulu ke neraka gitu. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal, terakhir ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga secara langsung tanpa mampir dulu di neraka. Jadi termasuk fadilahnya adalah mengingatkan seseorang untuk mengucapkan syahadat ketika menghadapi kematian. Oleh karena itu termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi wafat, menghadapi kematian dan ajalnya, beliau sempat ketika berbaring di atas tempat tidurnya maka di situ ada Sayyidatuna Aisyah dan di situ ada Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq tidak lain adalah saudara daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka disitulah Rasul sallallahu wasallam terlihat matanya melirik kepada apa yang ada di tangan daripada Sayyidina Abdurrahman. Sayyidatuna Aisyah akil orangnya. Ketika mata seseorang melirik pada sesuatu tertentu, berarti dia menunjukkan ada keinginan untuk mengambilnya. Kok dilirik terus? Kalau di depan ustadz misalnya ada teh, dilirik terus, berarti dia kepi. Misal ini bisa. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi matanya selalu melihat kepada apa yang ada di tangan Sayyidina Abdurrahman, maka disitulah Sayyidatuna Aisyah faham bahwasanya Rasul SAW menginginkan apa yang ada di tangan Sayyidina Abdurrahman. Dan ternyata yang ada di tangan Sayyidina Abdurrahman adalah si siwak. Maka diambil siwak tersebut kemudian dihaluskan, dilembutkan oleh Sayyidatuna Aisyah dengan memakai ludahnya sendiri. Dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian sampai lembut dan dianjurkan pakai siwak untuk dilembutkan terlebih dahulu dengan ludahnya kan. Kalau tidak ada air, ludah. Sampai lembut, dimasukkan ke dalam mulut Nabi SAW kemudian diusap-usapkan ke dalam gigi Nabi Muhammad SAW dan tidak lama kemudian meninggal dunia makanya Sayyidatuna Aisyah punya keistimewaan yang tidak tidak dimiliki oleh orang lain istri yang lain termasuk diantaranya meninggalnya di kamar Sayyidatuna Aisyah dan meninggalnya di pangkuan Sayyidatuna Aisyah dan meninggalnya tepat di hari Sayyidatun Aisyah. Rasul SAW berhari-hari tinggal di rumah Sayyidatun Aisyah karena istri-istri yang lain meridhokan. Yang mana sebelumnya Rasul SAW walaupun sudah dalam keadaan sakit. Tapi Rasul tidak mau mendolimi istri-istri yang lain. Tetap Rasul SAW dalam keadaan sakit menggilir istri-istrinya. Walaupun dengan di, dibantu dua orang yang menggotongnya. Pergi ke rumah setiap satu. Kemudian sesuai dengan gilirannya. Kemudian istri-istri yang lain sepakat kasihan lihat Nabi seperti itu mereka semuanya memberi izin untuk biar tinggal dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Berhari-hari di situ bahkan meninggalnya persis di waktunya, di jadwalnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Dan termasuk adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam air liurnya sebelum meninggal bercampur dengan air liur Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala Nah, ini yang uh, kita katakan tadi yuzakiru sahaja indal maut. Wa alal atas minal hashisha Dan itu adalah sebaliknya daripada hashisha Apa hashisha Rokok. Tahu hashisha rokok? Mungkin di antara orang tua kalian ya. Ada yang rokok di antara orang tua kalian? Ada ada insyaallah ya. Insya Allah kalau misalnya ada, insya Allah diberi taubat untuk berhan, berhenti. Amin ya robbal alamin. Ya muskilah rokok itu, motoratnya banyak. Ya setiap yang disebutkan nanti akan disebutkan ya faedah kedua, faedah-faedah siwak. Setiap disebutkan keutamaan siwak, maka rokok itu sebaliknya. Tadi satu faedah sudah disebutkan, mengingatkan syahadat indal maut. Kalau rokok melupakan seseorang mengucapkan syahadat ketika mati. Makanya Habib Salim Masyatiri radhiyallahu uh, hafidhahullah taala wa ta'ala betuli hayati mengatakan bahwasanya orang yang ngisap rokok kalau tidak tobat 40 hari sebelum meninggalnya ya mutu ala su'il khatimah meninggalnya meninggal su'il khatimah 40 hari sebelum meninggal masih rokokan apalagi sudah kejang-kejang masih sempat minta rokok itu sudah alamat besar meninggalnya suhul khatimah. Nah, jadi insya Allah rokok berat lupa mengucapkan syahadat ketika mau meninggal dunia. Ya, faedah siwak mengingatkan dan sebaliknya rokok melupakan seseorang mengucapkan syahadat. Nah, ini yang disebutkan sini. Wa alat akas minal hasisa. Dan siwak yang sudah disebutkan tadi juzakir syahadat itu sebaliknya rokok. Alati takulu hal harrafis yang diisap oleh orang-orang rendahan. Bukan orang-orang yang derajatnya tinggi. Nabi-nabi ada yang rokok? Tidak ada. Sahabat ada yang rokok? Tidak ada. Oh mungkin pernah Sayyidina Umar merokok majelis waktu sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu rokokan berdua. Tidak pernah. Sahabat tidak pernah. Aima arba'ah Tak ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Tak ada yang merokok. Wali-wali Allah pun tidak yang merokok. Terus mengikuti siapa kalau merokok? Tidak lain yang diikuti adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahud, orang-orang fasik daripada muslimin. Kita yang diikuti. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan yang merokok di antara keluarga kita, mudah-mudahan yang berhenti, bisa berhasil berhenti daripada rokoknya. Amin ya robbal Fa'ina biha maka di dalam rokok isnen wasab'in razilah ada 72 sifat buruk. Sifat tercelanya sebaliknya daripada sifat siwak. Wabaduhum kola bahkan sebagian mengatakan fiha mi'atun wa isruna madarrah. Dalam rokok itu ada 120 madarat. Maka dibungkus rokok itu bahkan sudah tertulis sebagiannya kan menyebabkan kanker, serangan jantung, apa? hipotensi gangguan kehamilan, janin, hafal semua ini. Siapa yang ngerokok ini? Orang tua apa? Kok hafal? Sering lihat ya, sering lihat berarti berkumpul dengan orang yang oh di jalan oh, ya. di jalan ya takwil gitu namanya sekarang sudah tidak ada lagi menyebabkan kanker tidak ada ya merokok lah ya. membunuh semua mengikuti semua kan ya dia di jalan juga berarti kan. jadi sudah kebanyakan sebab-sebab madarat daripada rokok mau ditulis kebanyakan jadi langsung singkat merokok tapi sama merokok membunuhmu besar tulisannya tetap dibeli loh membunuhmu loh bahkan di situ ada gambarnya ya hafal juga ya kelihatan di jalan juga ya ada gambar orang orang apa itu orang sakit ya Apalagi kan orang yang sekarat atau sakit nggak bau, nggak jelas. Jadi di bawahnya merokok membunuh. Nanti masuk itu merokok membunuh saya beli 30 ribu dibeli untuk membeli sesuatu yang membunuhnya. Kalau kita tahu itu membunuh kan mestinya walaupun dibayar tidak mau. Kalau perlu dipaksa pun kita tetap tidak mau karena kalau kita mau bisa mati penyakit. Ini tidak ada apa-apa penyakit. Tidak apa-apa pembunuhan. Tapi bayar ya harus ya katanya Indomaret. Sih tetap walaupun bayar tidak apa-apa. Bayar tidak apa-apa membeli penyakit. Ini tidak masuk akal. Ya mungkin karena kecanduan sulit untuk berhenti. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk ber. Ya bisa berarti. Yang penting ada kemah, ada kemauan, ada niat dan dia tahu diperjelas bagaimana kedudukan atau madarat rokok dari segi kesehatan dan madarat rokok dari segi juga agama. agama. Wabaduhum qala mi'atun wa isuna madarrah badania wa dinia Dalam rokok itu ada 120 madarat. Baik berkaitan dengan badan ataupun juga berkaitan dengan agama. Minha diantaranya fasadul akal. Merokok membuat akal seseorang rusak. Wa nisyanus syahada indal Nas'alullah subhanahu wa ta'ala As as-salamata bimanihi wa karamatihi wa karamihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya, keluarga kita, orang-orang kita cintai, keselamatan darinya, bimanihi dengan karunianya, wa karamihi dan kemuliaannya. Amin ya Rabbal. Faedah kedua, min fawaiti siwak. Nah, ini yang kita baca, faedah, faedah siwak. Yang dikatakan tadi ada 72 faedah Anahu yutahirul fam. Siwak termasuk faedahnya membersihkan mulut. Yutahir. Tahara bima'na nadah. Nadafa tahara luwatan nadah. Yutahir ini yunat. Membersihkan mulut. Dengan bersiwak. Dan sekarang seperti siwak juga sikat gigi. Itu kan adalah sesi siwak. Karena siwak ya perlu diketahui siwak itu adalah menggosok-gosok gigi dan sekitarnya memakai apapun. Itu namanya siwak. Mau pakai kayu, mau pakai tisu kasar, mau pakai baju, mau pakai kertas mau pakai kerdus yang kasar, mau pakai apa lagi sikat gigi, apapun yang penting yang kasar. Ya bisa untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang nempel di gigi. Boleh. Jadi kalau misalnya kalian tidak sempat bawa siwak mau sholat atau lupa kadang-kadang ya tinggal gosok pakai baju baju yang kasar ya kalau yang sutra-sutra yang harus jenazah yang kasar tapi tetap yang afdal yang afdal tetap harus ya itu siwak namanya yang afdal pakai arok ya siwak itu adalah alat yang digunakan untuk menggosok apapun itu adalah siwak makanya termasuk kita katakan gosok gigi termasuk adalah si siwak Cuma siwak yang afdal, siwak itu alat untuk menggosok gigi. Yang afdal ada kayu arok. Itu namanya kayu a. Kalau tidak ada kayu arok, dari dunahal. Diambil dari kayu yang terbuat dari pohon kurma. Kalau tidak ada, dari duzai zaitun. Tidak ada pohon kurma, pohon zaitun. Tidak ada, cari dari kayu yang harum. Tidak ada, ya kayu-kayu yang lain dan juga selain juga kah kayu selain kayu itu martabat yang terakhir martabat yang kelima dan disunahkan untuk memakainya untuk dibasahi terlebih dahulu dibasahi dengan apa yang afdal dengan a air tidak ada air mawar tidak ada air liur tidak ada dengan apapun yang penting bang boleh dengan teh boleh dengan kopi enakan rasanya rasa daripada kering itu afdol yang penting dibasahi dengan apa karena intinya di sini kalau basah lebih lembut kepada gigi tapi kalau kering dikhawatirkan malah melukai gusi jadi yang afdol dibasahi nah itu termasuk ya, siwak di antara faedahnya keutamaannya adalah membersihkan mulut ini berarti sebaliknya roh Rokok. Berarti rokok adalah mengotori wayurdirat. Begitu juga membuat Tuhan Allah Subhanahu wa taala ridha. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asiwaku matharatun lil fam mardatun lirab." Siwak membersihkan mulut dan membuat ridha Allah Subhanahu taala. Jadi sebaliknya juga roh Berarti rokok membuat Allah Kemudian wayubayidul asnan membuat gigi-gigi putih. Wayubayidul asnan, kita sikat gigi, kita siwak rajin, gigi menjadi putih. Coba yang tidak suka sikat gigi dan tidak pernah siwakan. Satu tahun lamanya dijamin giginya bukan kuning lagi bisa-bisa ya. Jadi termasuk faedah siwak yubayidul, yubayidul asnan membuat gigi pu, putih. Wayutayyibu raihatal fam dan siwak juga mengharumkan bau mulut. Ini sebaliknya nih. Rokok berarti apa? Membuat ya, membuat bau baumu dan sebelumnya juga membuat gigi kuning termasuk kan? ya, daripada siwak daripada rokok adalah membuat gigi kuning. Ya. Wayasutul lesah dan menguatkan gusi. Wayasutul lesata dan menguatkan gusi. Wayusaffi al khilqah an-nahwil balgham membersihkan badan kita daripada al-balgham apa balgham jahat. wa yuzakil fitnah dan menguatkan kecerdasan wa yuzakil fitnah menguatkan kecer wa yaqta'ur rutuba dan menghentikan ya cairan yang mengalir minal ain yani dari mata Kadang-kadang mata suka mengalir. Nah, di sini termasuk faedah siwak menghentikan penyakit tersebut. Waya judul basor dan juga menguatkan panda pandangan mata. Wayubti usaiba dan juga mengakhir mengakhirkan tumbuhnya uban. Mengakhirkan ya, orang mau tidak mau harus ber uban, tidak bisa di tidak bisa dicegah. Ya, hatta Rasul selesai beruban. Tapi Rasul tidak terlalu banyak ubannya. Bahkan Rasul waktu meninggal umur 63 tahun tidak lebih dari 20 uban atau tidak sampai. Tidak sampai daripada 20 uban. Umurnya padahal 63. Sekarang 40 tahun sudah banyak banyak. Jadi ini yu akhir, yukti ini yu akhir, mengakhirkan, memperlambat. Wa yusawi zahar, dan meluruskan punggung. Jadi yang istiqomah ini bukan hanya pakai siwak sekali langsung uh, punggungnya lurus, gigi putih langsung tidak ya. Ini kalau istiqomah apa ini bukan dengan satu kali pakai siwak langsung dapat semuanya ini. Nah. Jadi usawil dohar begitu juga menguatkan punggung. punggung. Insya Allah tidak menjadi punggung. bungkuk ketika tua tetap kuat punggungnya karena dia rajin menggunakan siwak. Wa yudhaiful ajar. Dan juga melipat gandakan pahala. Salatun bisiwak khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Khairun lebih baik ya. lebih baik daripada 70 rakaat. Wa yusahilun naza. Tadi kan yuzakiru sahada. Ini yusahilun mempermudah nazak seseorang tahu naza ya. masing masing-masing insya Allah akan merasakan nazanya nanti. Jadi insya Allah kalau kepingin ringan nazanya, rajin untuk menggunakan si siwak. Sikat gigi itu diniatkan untuk pakai si siwak. Kalau diniatkan dapat pahala siwak. Kalau kalian kebiasaan niatnya atau membersihkan aja tidak niat siwak, ya tidak dapat fadilahnya si siwak. Wa yuzakir syahada indal maut tadi sudah sebut. Wahyuri susah, dan juga bisa mendatangkan kelonggaran Walhina mendatangkan kekayaan wal yusur mendatangkan kemu kemudahan wa asuda meringankan pusing ya wa ra'as dan juga urat-urat yang ada di kepala wa yuzhib diris dan juga menghilangkan sakit gigi wal hafar wal hafar ini menghilangkan kuning-kuning yang ada di gigi yusahil Ma'ida, membersihkan dan menyehatkan pencernaan wa yukawiha dan menguatkannya wa yazidu fil fasoha, menambah fasoha kefasihan seseorang wal akli yani yazid fil akal menambah akal seseorang wa yutahhirul qalba membersihkan ha wa badan dan menguatkan wa yunmil walad dan juga yunmil walad jadi menumbuhkan menyuburkan anak insyaallah punya anak banyak wal wal mal dan juga harta wa dzakara ba'duhum fawaid ukhra sebagian ada juga yang menyebutkan faedah-faedah yang lain tahtaju ila tawqif tapi perlu untuk penjelas penjelasan. Faedah yang ketiga, karena rajulun sayyi al-i'tiqad fi ahli al-khair. Ada seseorang sayyi al-i'tiqad yang punya keyakinan yang jelek terhadap orang-orang yang baik fi ahli al-khair. Wa ya tagiduhu. Tapi anaknya sebaliknya. Anaknya husnudon dengan orang-orang baik. Jadi ada orang yang suudon tidak suka dengan orang-orang baik, tidak suka dengan orang-orang soleh. Tapi anaknya ini suka dengan orang soleh. Raja Amin ini saya Salihin. Suatu waktu Ja'a ini al-walad ibn Suatu waktu si anak itu datang dari sisi seorang yang seh soleh yang orang tua yang soleh. Wa ma'ahu si misbah. Ketika datang dari orang soleh tersebut ternyata sudah membawa siwak. Datangnya membawa anak tersebut membawa siwak. Fakola lahul ab. Ayahnya mengatakan kepada si anak, mustahsian dengan niat untuk mengejek. Niatnya untuk ha? Ataukah syekhuk hadal miswak? Guru, oh, berarti guru tadi maksudnya. Ataukah syekhuk hadal miswak? Kamu diberi oleh gurumu siwak ini? nada mengejek. Fa'akhoda. Kemudian siwak itu diambil dari tangan anaknya. Wadkhalahu fi duburihi. Dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk mengejek. Ya, siwak tersebut yang tidak lain adalah sunnahnya roh. Istikharan lah untuk merendahkan siwak tersebut. Apa yang terjadi? Bagi yang mudatan. Hari pertama, hari kedua tidak terjadi apa-apa. Baru mungkin hari ketiga terjadi sesuatu apa itu wala dan abu jirwan tahu-tahu ayah itu melahirkan jirwan anjing kecil jadi keluar dari duburnya binatang menyerupai anjing kecil ayah sebutkan bahwa sohir minal karam waladul karam kharibas syabah bisa maka mirip dengan ikan Fakotolahu kemudian membuat ayahnya itu faqatalahu. Si ayah itu membunuh binatang yang lahir tadi dari dirinya sendiri, dibunuhnya semua mata rajul al-ab halan langsung setelah membunuh binatang tersebut mati seketika itu juga si ayah. Au ba'da yomen atau ragu ini imam ketika itu atau matinya setelah dua mau ketika itu mau dua hari yang penting mah ini sunnahnya Rasul ya bahkan ini bisa dikategorikan bidah termasuk murtad mengejek sunnah rasul merendahkan sunnah rasul termasuk min asbabir bid'ah termasuk sebab-sebab seseorang murtad dari agama Islam disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya ya, Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair yang disitu menjelaskan dosa-dosa besar penjelasannya faedah-faedah dan cerita-cerita yang berkaitan dengannya termasuk di akhir ada juga menyebutkan sebab-sebab yang menyebutkan seseorang keluar daripada lingkaran Islam. Faedah yang keempat. Ruya anna Sayyidina Ali karramallahu wajha. Diriwayatkan bahasanya Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa dinamakan karramallahu wajha? Tidak pernah tidak pernah sujud kepada apa Ali tidak pernah sujud kepada patung. Sahabat juga banyak yang tidak sujud kepada patung. Dan Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat yang muda-muda, mereka tidak pernah juga sujud kepada patung. Tapi tidak dikatakan karamallahu wajh. Kenapa? Karena mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan Abdullah bin Abbas lahir sudah Islam. Dan Abdullah bin Umar lahir Islam sedangkan Sayyidina Ali lahir dalam keadaan belum Rasul diutus. Kemudian setelah melewati masa tamyiz, Sayyidina Ali melewati masa tamyiz, baru kemudian Rasul diutus menjadi Rasul, maka situ Sayyidina Ali masuk memeluk agama Islam dan dia adalah awal man aslam yasib maka pertama kali yang masuk agama Islam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah sujud kepada patung. Tidak pernah. Padahal beliau ini hidup lama dalam masa jahiliyah. Yang masa itu mereka sujud dan menyembah kepada berhala. Tapi Syekh Abu Bakar dijaga oleh Allah. Belum diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah dijaga daripada e, menyembah berhala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh apa tidak dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ramadhan wajah? Maka hukumnya tetap boleh. Kalau tidak tidak mubakil sama Sayyidina Abu Bakar. Jangan-jangan si A nanti. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dua-duanya berhak untuk dikatakan Ramadhan wajah. Cuma kebanyakan kebanyakan yang dipakai untuk Sayyidina Ali, tapi bukan berarti tidak di dibolehkan atau tidak dianjurkan dah tetap dianjurkan juga untuk disebutkan kepada Sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu karena ilahnya sama sama-sama beliau berdua ini tidak pernah sujud kepada patung di saat masa jahiliyah ya, masa jahiliyah atau masa awal-awal Islam nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah melihat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha Siapa dia? Beliau adalah istrinya sendiri, Sayyidah Fatimah dan istri yang sangat dicintai. Tidaklah Sayyidina Ali menikah dengan istri yang lain selama hidupnya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan di saat itu Sayyidina Ali melihat Tuna Fatimah tastaku. Sayyidina Fatimah sedang siwak sedang menggosok-gosokkan siwak di memasukkan siwak di dalam mulutnya. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika melihat istrinya yang tercinta sedang menggunakan siwak, maka beliau mengatakan hadita Yahud dan Araki bisa melihat. Kamu beruntung, kamu beruntung wahai kayu arok kayu yang paling abdul. Dengan apa? Dikatakan kayu arok kayu siwak itu beruntung yang ada di tangan Sayyidina Fatimah bisa melihat karena bisa yang bisa menempel dengan giginya Sayyidatuna Fatimah. Kayu siwak tadi nempel dengan gigi-gigi Sayyidatuna maka dengan itu Sayyidina Ali melihat siwak yang ditempelkan oleh Sayyidina Fatimah ke gigi-gigi beliau itu mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan oleh zat atau benda-benda yang lah nempel dengan gigi Sayyidina Fatimah. Tidak, maka kamu mendapatkan keberuntungan wahai kayu Arab dan berada di gigi-gigi Sayyidah Fatimah, di giginya. Akhifta ya udal araki araka. Bahkan kamu melakukan hal tersebut, nempel di gigi istriku Sayyidah Fatimah, tanpa perasaan takut dengan Akhifta. Rupanya Dina Ali jembu Dengan siwak cemburu, apalagi dengan yang Ma khifta ya udal araki araka kamu tidak takut wahai kayu arok. Ketika kamu nempel dengan gigi istriku tidak takut aku melihat kamu. Haroka. Lukunta min ahli kita tidak kotal tukah. Kalau kamu itu manusia yang boleh diperangi, aku perangi kamu. Maka minni. maka minni ya siwaku. tidaklah ada orang seorang pun yang selamat ya dariku Tidaklah seorang pun ada yang selamat dariku, wahai siwak, siwaka selain kamu. Ini syair kakak semua ya. Akhirnya, kita ya. Kita ya udal araki bisa biha. kita ya udar araki. Araka. Araka ini tak pun tak min ahli kita tukar mahfaza min ya siwaku. Hah? Faedah <clears throat> Faedah al-hadiyat asyarah Faedah yang ke-11 Kuala al-habib al-arif billah Berkata seorang habib yang arif billah Yang sudah kenal dengan Allah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kenal sesungguhnya ya maqam maqamul ma'rifah beliau Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Abbas di Bogor ini ya kalian kalau masuk kota Bogor jangan sampai tidak ya kalau kebetulan ada di Bogor ya, di Empang tepatnya. ya, Habib Zain ya bahkan semua habaib kalau ke Indonesia pasti disempatkan untuk ziarah dari ya Abdullah bin Husain al-Attas radhiyallahu radhiyallahu taala beliau dalam kalamnya berkata Alibu futuhil alawiyin fi sholah. Kebanyakan sebab futuh daripada kalangan alawiyin. Dari kalangan alawiyin yang bernasabkan kepada ya, ada huruf am, ada huruf Hafiz. Kalau huruf am yang dimaksud dengan alawi adalah yang dinasabkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu wajah yang nyambung nasabnya kepada Sayyidina Ali ini keturunan Sayyidina Ali Sayyidina Fatimah tapi pengertian huruf al-khas dan itu yang banyak dipakai al-alawi dan jamaknya alawiyun atau alawiyin adalah yang bernasabkan kepada Sayyidina al Alwi bin Ubay Illah bin Sayyidin Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Ahmad bin Isa Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Muhajir Ilallah pertama yang hijrah dari Irak membawa keluarga Rasulullah karena untuk menghindari fitnah yang ada di Irak dan beliau dengan kasarnya tahu bahasanya fitnah yang setelahnya akan menjadi fitnah lebih besar betul apa yang dibaca daripada Sayyidina Muhajir terjadi fitnah besar-besaran di Irak. Jadi, tapi ada kulihat beruntung beliau sudah membawa keluarganya yang tidak lain nantinya akan menjadi meneruskan anak cucu Rasulullah SAW dari keturunan Sayyidina Husain ya dari keturunan Sayyidina Husain dibawa ke Hadramaut setelah bersiarah kepada kakek beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syarat oleh Nabi SAW untuk pindah ke Hadramaut kemudian melaksanakan haji dan baru kemudian masuk ke Yaman dan masuk ke negeri Hadramaut dan tidak langsung ke Tarim ya makanya kuburannya di luar Tarim karena beliau ini Sayyidina Muhajir Allah Nabi bisa bukan pertama yang menepati dan meninggal di kota Tarim tidak beliau di luar Tarim tapi di provinsi Hadramaut di luar tarif tapi provinsinya tetap had pertama kali yang masuk dan tetap menetap di kota tarif adalah Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Hasan yang mendengar langsung salamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia mengucapkan salam kepada Rasul baik itu di waktu sholat atau di luar sholat ketika di sholat ada suatu ucapan salam kepada Rasul kita mengatakan dan kita membaca apa Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi siapapun yang sholat harus membaca ini kalau tidak membaca ini berarti dalam sholatnya tidak sah maka ketika membaca salam kepada Rasul ketika itu Ali bin Abi Khalifah maka disitulah terdengar jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Wa salam ya syekh. Maka dikatakan syekh. Wa salam ya syekh ini bukan didengar oleh beliau aja, tapi juga didengar para hadirin yang lainnya. Didengar orang-orang yang sekitarnya. Makmum-makmum yang lainnya semuanya dengar dengan suaranya Rasul. Sehingga banyak orang yang sholatnya itu kepingin sholat berjamaah dengan Nabi. Kenapa ingin mendengar suara langsung Rasul? SAW? Baik di suara atau di suara itu makom kabir, ya, makom yang sangat tinggi. Nah, ini yang pertama tinggal di kota sebelumnya tidak termasuk Sena kalbu ini. Jadi Sayyidina Muhajir punya anak Sayyidina Ubaidillah, ya, Sayyidina Ubaidillah punya anak tiga laki-laki daripada laki-lakinya, yaitu Sayyidina Basri, Sayyidina Jadid, Sayyidina Alawi. Sayyidina Jadid, Sayyidina Alawi, Sayyidina Basri itu tinggal di luar Tarim, tapi provinsi Hadramut. Itu Saisa sekarang makamnya dan itu Saisa. Yang beliau betul-betul menjaga anak cucunya dari teman-teman yang tidak baik sampai dibikin pagar. jadi keluarga pasti ada satu rumah dua rumah misalnya keluarga jadi satu rumah dua rumah keluarga Adawi juga satu rumah dua rumah itu semuanya nanti dikelilingi pagar dan mereka tidak mengizinkan anak-anak mereka keluar dari pagar itu kecuali kalau sudah makomnya mantap sudah ya belum membelah rijal baru diizinkan khawatir kalau masih anak-anak diizinkan keluar dari lingkaran atau pagar tersebut bertemu dengan orang lain yang bukan satu jenis, bukan satu sirah, bukan satu akhlak, kita tertular akhirnya tidak mengikuti kakek-kakek mereka, tapi keluar dari jalannya kakek mereka ini yang tidak diinginkan oleh Sayyidina Ubaidillah dan Sayyidina Muhajirullah. Ya, mungkin banyak di antara keturunan Rasulullah ada yang keluar dari karena tidak menjaga hal tersebut, kumpul dengan orang-orang yang tidak sejahat tidak satu jalan, tidak satu sirat, tidak satu akhlak. Teman betul-betul punya pengaruh yang ber Yang makanya dikatakan ar-radha buat eh, al-biqa wal radha. Ar-radha wal biqa. Ar-radha wal biqa yughayyirani tiba. Ar-radha menyusu. Menyusui. Menyusu. Wal biqa lingkungan Yohirani tiba. Bisa merubah tobiat seseorang. Akhlak seseorang. Kalian kumpul bersama kumpulan orang-orang yang syar. Orang-orang yang tidak punya akhlak. Juhal, bodoh. Tidak ngerti agama. Lalai daripada Allah. Jarang ibadah, jarang sholat. Kalian akan tertular nantinya. Bukan mereka yang menjadi orang baik nantinya tapi kalian yang akan ikut kepada mereka. Bagaimana kalau kalian kumpul dengan orang yang sakit mata? Apa sakit mata menjadi sembuh? Apa kalian yang sakit mata? Kalian kumpul dengan orang yang kena cacar? Ya tentunya kalian yang akan tertular bukan orang yang sakit cacar menjadi hitam. sembuh. juga dalam akhlak. Kalau kalian kumpul dengan orang-orang yang jelek kalian tertular nantinya. Jadi orang-orang yang jelek dari betul-betul menjaganya dikasih pagar jadi seperti pondok sampai keluar itu juga kalian ini kan ada pagar bisa keluar coba kalian bebas keluar siapapun mau keluar boleh 24 jam non stop sudah bayar aja pajak pajak kan wah ada mau gini mau gini nanti baru dibilang aja sudah bayangan banyak-banyak belum betul-betul kalau dibebaskan untuk keluar jadi apa kalian nantinya kan nah untuk bila imin karena itu hati-hati untuk memilih teman dan minggu. Jadi saya Sayyidina Alwi Alhamdulillah keturunannya sampai sekarang Tapi saya Sayyidina Basri dan saya Sayyidina Jadi tidak punya keturunan Ikharatu Jadi mereka tidak punya keturunan Terputus keturunan Sayyidina Jadi dan saya Sayyidina Basri Yang ada saya Sayyidina Alawi Jadi dari saya Sayyidina Alawi ini nyambung keturunannya Sayyidina Husain kalau tidak ada Sayyidina Alawi ini dan punya keturunan sebelah saya sudah keturunan Sayyidina Husain ya, makanya keturunan Sayyidina Alawi ini anak-anaknya terus cucu-cucunya sampai sekarang itulah mereka yang dinamakan alawi, atau Alawiyun atau Alawiyat kalau perempuan ya, ini kebanyakan futuh sebab futuh sebab seseorang mendapat keterbukaan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebanyakan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin al-Attash sebabnya adalah sholat. Kebanyakan sholat, sebabnya sholat. Sebab orang mendapatkan hukum macam-macam. Ya. Bahkan saya nama Habib Abdullah bin Adawi sebab hukumnya adalah membaca yasin setelah sholat lima waktu. Setiap sholat lima waktu baca yasin, setelah sholat lima waktu baca yasin. Di situ menjadi sebab hukumnya Sayyidina Abdullah bin Adawi al Saya Sayyidina Umar bin Abdurrahman Atas membaca kunut doa kunut di sholat wakaf hari sholat di waktu sholat termasuk di waktu sholat artinya sholat fitir ya hanya termasuk kebiasaan beliau dan diikuti oleh syarat banyak yang mengikuti membaca kunut di waktu rokaat witir yang terakhir setiap malam bukan Ramadan aja setiap malam dan itu menjadi sebab futuhnya Sayyidina Umar bin Abdul Malatas gurunya Habib Abdullah Haddad di sholat juga termasuk Nah, kebanyakan alawiyun sebab futuhnya adalah sholat. Sholat wirasatan jaddihim ala Allah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan warisan dari kakek kakek mereka yang termulia dan teragung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena qala sebagaimana beliau bersabda wa ju'ilat qurratu aini bisolah dan dijadikan kesenanganku bisolah dalam sholat kesenanganku dijadikan dalam sholat ya, kalau kita ingin seperti Rasul kita sholat dalam keadaan senang bukan sholat berat, bukan sholat seakan-akan kewajiban, beban. Ya. Kita jadikan sholat hiburan. Alhamdulillah ada bisa sholat lagi, ya kan? Jangan ya kalian azan ke Allah, sholat lagi, azan lagi, subuh lagi terutama ya. Allah Akbar, ya Allah, subuh cepat si azan. Pastinya enggak kalian syukur. Azan, Alhamdulillah azan kalian masih sempat diberi nafas oleh Allah untuk sholat orang lain masih tidak bisa melaksanakan sholat ya mungkin nafasnya berat kejang-kejang bahkan sudah yang dicabut oleh Allah nyawanya sebelum masuk apa waktunya sholat subuh ya, syukur alhamdulillah ini kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat sholat ya, butuhnya sholat sebagaimana Rasul Sosan kesenangannya dijadikan di dalam sholat ya amal maka sholat ibadah yang paling afdol, lebih afdol dari haji, puasa, qiraatul Quran dan yang lainnya. Wa fiha fawaid adimah. Dan di dalam sholat itu banyak keuntungan-keuntungan. Hatta lil jisim Bahkan bukan hanya keuntungan ukhrawi. Keuntungan agama. Bahkan juga keuntungan tersebut adalah keuntungan berkaitan dengan jisim, jasmani kita, badan kita. Termasuk di situ olahraga. Ya, kok yang termasuk menghindari seseorang untuk cepat keropos tulang-tulangnya menghindari seseorang untuk terkena stroke ya, termasuk ya, ya termasuk salah satu sebab ya sebabnya lain banyak salah satu sebabnya kita riyadho dan riyadho bisa kita dapatkan di waktu kita sholat kita rajin apalagi kalau ditambah sholat sun Bahaya riado, riado ruhiyah wa jismiyah. Jadi bukan riado ruhiyah aja. Bukan ruh kita aja. Tapi juga jismiyah badan kita. Kita amin amin. Ketiga belas lah Allah ba'dul kufar sholat dan muslim. Ada sebagian orang kafir yang memperhatikan sholatnya orang-orang Islam. Yulah itu, Rata aja bah ketika orang kafir itu memperhatikan sholatnya orang Islam mereka dia menjadi heh tahrikihim jami'a adha'ihim. Herannya apa? Karena ternyata di dalam sholat mereka ini semuanya badannya gerak. Tapi ini heran kok bisa ibadah sekaligus riyadhah. Jami'a adha'ihim fiha. Ilal unuk kecuali leher kan tidak gerak. Kecuali nanti ya. Kecuali unuk. Salam ra'ahum yuharrikuna al-unuk inda salam tapi ternyata tatkala dia melihat orang muslim itu menggerakkan leher mereka, kan riato itu. Orang tuh kan diajarkan oleh karena sahab menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Sahadah ta'ajjub wa as menjadi terheran-heran kemudian beliau dia masuk nah, Ya Rabbana tarafna